Karimata, kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. Jawablah Kenuma, benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang. Baginda Tuhanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umam. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya sari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya,

Siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu ada Tawang Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Diolah oleh Agung Bahrodi didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivan Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birawa. Dalam seri ke-645 ini dengan para pemain Hari Akik sebagai putut Kejah Wangga, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Gawi, selanjutnya Nevin sebagai Kiai Jayeng, Endang Agustin sebagai Nyai Jayeng, Rusli sebagai Paraji Gading, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pembicaraan itu ter bersepakat Brahmana loh, kawedang Tutut Gajah Wongker tidak lagi bersuara. Pada arah yang menjadi perhatian mereka itu, nampak seseorang tengah berjalan menyibak lebatnya padang ilalang. Sesekali orang itu menggeram, menyeratkan kejengkelannya, melihat obor dinyalakan di mana-mana. Lebih-lebih karena orang itu tidak melihat seorang pun yang berada di dekat obor-obor itu. Orang itu adalah para jikari. Orang-orang tidak tahu diri. Bodoh sekali. Jika apa yang dilakukan itu mengganggu apa yang sedang dilakukan oleh Tuan Tuken Arok. Mereka bisa ditumpasnya. Sial. Mereka hanya membuat pekerjaan untukku saja. Beberapa saat para Cigading masih menebarkan tatapan matanya namun para gading tidak melihat siapapun, kecuali obor-obor yang bertebaran dan suasana yang sunyi sepi. Rahmanaloh, gawe dan putut gajah wengker melihat. Para gading memungut sebuah obor di dekatnya, lalu obor itu dimatikan. Para gading kemudian bergerak lagi, memungut lagi sebuah obor yang lain, dan obor itu pun dipadamkan pula. Bapak mengenal orang itu. Orang itu bernama Paraji Gading. Benar. Ia bernama Paraji Gading. Salah seorang murid perguruan pesanggaran yang berkhianat. Ia menguasai sebuah ajian yang langka, yaitu Panglimunan. Dengan lindungan ajian itu, orang itu bisa menghilang. Dan dengan cara itu pula, ia menyusup masuk di istana. Itu masih belum seberapa sana putut Gajah wongker. Yang aku tidak habis mengerti. Justru mengapa Sri Baginda menerimanya di sampingnya. Ia ya, tentu jenis orang yang pintar mengambil hati, Bapak. Lihat, Bapak. Para jikading itu telah memadamkan beberapa buah obor lagi. Suasana aneh bagai menyelubungi wilayah padang karautan yang luasnya bagai bulak persawahan yang tiada bertepi itu. Dari ujung ke ujung yang lain sering terdengar suara lengkingan yang menakutkan. Seolah hantu-hantu yang menceritkan nafsu dan pesta pora. Para Gading terus melanjutkan memadamkan obor sambil di dalam hatinya tiada habis-habisnya mengumpat dan menumpahkan segala macam sumpah serapah. Di dalam hati dia berjanji esok harinya akan memaki-maki Kiai dan Nyai Jayeng yang dianggapnya telah lancang mengobrol rahasia yang seharusnya disimpan rapat-rapat. Dan beberapa waktu kemudian, semua obor yang ada hampir padam, Papa. Iya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Permainan akan segera kita mulai. Permainan? Iya, permainan. Sebagaimana petunjuk yang aku terima dari Bapak Panembahan. Permainan apakah itu? Kita tidak sekedar menyalakan obor. Tetapi kita nyalakan padang karautan ini hingga terang benderang. Oh, aku masih merasa belum jelas dengan apa yang kau maksudkan di sana, Gajah Wongker. Padang ilalang ini menjadi tempat yang mengerikan. Dihuni oleh ular dan binatang buas yang lain. Bagaimana kalau padang tilalang ini dibakar saja? sejenak dan sesaat kemudian mengangguk-angguk mendengar jawaban itu. Bahkan setelah mencerna beberapa saat lamanya, sebuah senyuman menyungking di sudut bibirnya. permainan yang menarik. Akan tetapi juga mengandung bahaya yang tiada terkira. Sadarkah Kisanak dengan siapa kita berhadapan? Ken Arok itu. Meski beliau seorang raja yang sakti mandraguna, akan tetapi ia tetap seorang manusia yang mempunyai kelemahan dan kekurangan, Papa. Hmm. Kisana Wengker merasa yakin itu akan ada manfaatnya. Ya, demikian Bapak. Namun, marilah kita menunggu barang sejenak. Barangkali sesuatu akan terjadi di padang karautan ini. di langit belahan barat nampak semakin rendah, bermanja-manja di atas selapis mega yang bagaikan menyangganya. Sang waktu terus berlalu, walaupun terasa sedemikian lambatnya. Tiba-tiba Brahmalaloh Lohkawe yang menebarkan pandangan matanya berdesir. Pemuda itu mulai mengaum. Barangkali bahkan akan bertiwi krama Bapak Lokawi. Ya, seperti Kresna dalam kisah Padmanabhaduta. Bertiwi krama menjadi raksasa yang luar biasa besarnya. Yang membuat Raja Hastina ketakutan. Akan tetapi pemuda bernama Ken Aruk itu bukan titisan Wisnu. Adakah sang panembahan menengarai sebagai titisan Brahma? atau putra Brahma yang diturunkan ke bumi. Sang Panembahan tidak pernah berbicara soal itu. Suara itu mengerikan sekali. Akan lebih mengerikan seandainya usahanya untuk merubah pepesten atau takdir itu berhasil. benar lah, pada saat itu kan Arok yang berdiri tegak dengan tangan menyembah menempel melekat di tengah dada. Dengan mata yang terpejam bagaikan tidur, ada kalanya memperdengarkan suaranya yang mengerikan. Suara auman yang muncul bagaikan di luar kehendaknya sendiri. Haji gading yang membangun kemah tidak jauh dari tempat itu merasakan dadanya berdesir menyaksikan apa yang dilakukan Ken Arok. Ken Arok benar-benar pemuda yang luar biasa, pemuda pinilih yang membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Lamat-lamat di kening pemuda yang nampak sedang mesu berata itu terlihat cahaya temaram kebiru-biruan para gading berdebar-debar menyaksikan hal itu. biasa. Rasanya di sepanjang hidupku, baru kali ini aku melihat kejadian yang seperti ini. Ken Arok benar-benar, ya, orang yang luar biasa. Tidak salah jika aku bisa menempatkan diri di sebelahnya. Dan itulah sasaran yang harus berhasil aku dapatkan di kelak kemudian hari sebagai usahaku untuk mendampingi Ken Umang. Sejengkal lagi sang waktu terus bergeser. Bulan sepenggal semakin rendah dan menyentuh perbukitan di langit belahan barat. Untuk sejenak kemudian lenyap meski masih menyisakan pendar cahayanya. Oh, mengapa kau belum juga memulai permainan itu, Kisana Gajah Mungkar? <laughs> Sekarang justru Bapak Lokawe yang tidak sabar. Iya. Rasanya waktu merambat sedemikian lama, malah sekali beringsut. Kita tunggu sebentar, Papa, dan kita akan memulainya. Lutut Gajah Wongkar, kepercayaan panembahan Dwipayana di kaki Gunung Gangsir itu bangkit dari duduknya di atas sebongkah batu besar sebesar kerbau. Lutut Gajah Wongkar menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru Pakaikan sebuah kebetulan, Brahmanalah Gawe pun melihat sesuatu. Ah, di sana. Aku melihat sesuatu. Melihat apa, Bapak? Percikan api. Lihat, itu di sana. Hmm. Rupanya permainan akan segera kita mulai, Bapak. Kita buat padang karautan ini menyala terang benderang. Sesuatu yang tentu akan menarik sekali. Hmm. Demikianlah, Putut Gajah Wungker segera menyalakan api dari batu titikan yang digoreskan. Percikan api yang mengenai sejumput tata lembut yang mudah terbakar. Gajah Wungker segera menyalakan oncor yang telah dipersiapkan. Dan dengan oncor itu, dibakarnya daun ilalang yang kering. Gajah Wungker berpindah lagi ke tempat lain dan mengulanginya lagi di tempat lain. Sementara para cik gading yang berbaring di atas bongkah batu tersentak, dia bangkit dan memandang ke arah timur. Di sana, api telah berkobar membakar ilalang dengan ganasnya. Gila, perbuatan siapa itu? Rupanya memang ada orang yang berniat mengganggu Tuanku Sri Baginda dengan ulahnya itu. Kurang ajar. Jika api itu tidak dipadamkan, bisa terus merembet hingga ke tempat ini. Eh, Sebelah barat juga. Oh, itu benar-benar sebuah perbuatan gila. Perbuatan tidak tahu diri. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus aku perbuat? Demit, iblis, diamput. Ini pasti perbuatan Brahmana yang bernama Logawe yang telah menemuiku itu. dimulai, Bapak. Rupanya segala sesuatunya telah direncanakan dengan sebaik-baiknya di sana. Dan itu membuatku merasa amat penasaran. Apa yang membuat Bapak Lokawe merasa sangat penasaran? Siapa orang yang menyalakan api dan membakar ilalang di seberang padang itu? Bapak Lokawe tentu bisa mendukanya. Sang panembahan sendiri. Beliau hadir pula di tempat ini Sang Panembahan berada di Padepokan. Oh, lalu uh, yang melakukan itu siapa? Utusan Sang Panembahan dalam wujudnya sebagai Kyai Prabancana. Oh. Brahmana Loh kami mengangguk-anggukan kepala. Dia mengenal sosok Prabancana yang baru saja disebut oleh Puput Gajah Wongker. Prabancana masih mempunyai saudaranya yang lain yang bernama Prabangkara keduanya bukan manusia sebenarnya, tetapi wujud bayangan semu yang merupakan ajian andalan sang panembahan vipayana yang mampu hadir dimanapun sebagai kepanjangan dari kehendak sang panembahan sendiri. Sementara api berkobar semakin menjalar. Thank you. Kakang Jaya? Ya? Terjadi kebakaran yang hebat, Nyai. Padang ilalang itu terbakar. Lalu, lalu bagaimana, Kakang? Kita harus segera pergi dari tempat ini. Kita harus minggat, Nyai. Jika Sri Baginda yang sedang mesum berada di padang kerautan itu sampai murka, kita bisa ditumpasnya. Kita harus pergi. Lalu, kita pergi kemana? Kemanapun. Ah, kemanapun itu kemana, Kakang? Kemanapun asal selamat, Nyai. Padang kerautan terbakar. Padahal padang itu dihuni oleh ular-ular. Binatang-binatang berbahaya dan berbisa itu akan berhamburan. Kita harus pergi cepat, Nyai. Kita kita berkemas. Segera kita tinggalkan tempat ini. Iya, Kakang. Kepanikan itu menjalar bukan saja dialami dan dirasakan oleh Kiai Jayeng dan istrinya, tetapi juga penduduk yang lain yang berdiam mengelompok dalam sebuah padukuhan di sebelah barat Padang Karautan. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. itu menjalar bukan saja dialami dan dirasakan oleh Kiai Jayeng dan istrinya, tetapi juga penduduk yang lain yang berdiam mengelompok dalam sebuah padukuhan di sebelah barat Padang Karautan. kebakaran. Iya, itu sangat berbahaya. Apalagi anginnya cukup besar. Bukan apinya yang berbahaya, akan tetapi ular-ular yang tinggal di dalam padang ilalang itu. Uh, uh, menurutmu apa yang harus kita lakukan? lebih baik mengungsi. Ah, kita sebaiknya mengungsi. Iya, ya, nah, iya, iya, iya. Mengungsi kita. seperti menemukan kegembiraan karena melihat kobaran api. Api itu pun kemudian menjalar dengan cepat, melahap daun-daun ilalang kering. Api tidak hanya muncul dari arah barat dan timur, tetapi juga dari arah selatan dan utara. Api yang menjalar cepat itu seperti sepakat mengepungkan arok yang bertapa di tengah-tengahnya. perbuatan gila. Siapapun mereka yang melakukan itu, benar-benar orang gila. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan orang yang bermain-main dengan api itu. Hup! Para jikading yang melihat api muncul dan menjalar di mana-mana itu segera meloncat dengan cepat, kesit bagaikan bayangan hantu. Tubuhnya terbang dan melenting untuk kemudian lenyap tidak kasat mata. Para Gading telah menyelubungi tubuhnya dengan Aji Panglimunan. Namun para Gading yang berada dalam lindungan Ajian Panglimunan itu tidak menemukan siapapun. Yang ditemukannya hanyalah kobaran api sendiri yang semakin melebar. menimbulkan kebakaran ini. Demit. Ia tentu bersembunyi di antara semak belukar, di antara tingginya padang ilalang itu. Uh, sangat sukar untuk menemukannya. Tetapi uh, aku akan terus menjelajahi sekitar tempat ini sampai aku temukan sikap parat laknat itu. Oh. Aji gading yang menyelubungi tubuhnya dalam ajian panglimunan hingga tidak nampak itu terus mengaduk semak belukar, tetapi tetap saja yang dicarinya tidak ditemukan. Hingga akhirnya para Aji gading menjadi jengkel sendiri dan mengurai ajiannya. Para Aji gading yang semula hilang itu kini menampak lagi. Bayangan tubuhnya disiram cahaya api. yang telah membakar padang karautan. keluarlah, ayo keluarlah, jangan berbuat seperti seorang pengecut. Nampaklah dan temui aku di sini, ayo, nampaklah, ayo, ayo, nampaklah kau, nampaklah, jangan bertemu di seperti perempuan pinjungan, datanglah kemari dan temui aku. memanggilmu kisana kutub Gajah Mangkar. Biar saja Bapak logawi. Kita tidak perlu melayani. Dia akan terus berteriak-teriak. Biar saja. Apa keberatan kita? Pengecut! Pengecut! Benar-benar sejenis pengecut yang tidak tahu malu kau! Aku tahu kau bersembunyi di balik ilalang. Mengapa kau tidak datang menemui aku, eh? Ayo, keluarlah! Keluar kau! <laughs> Menyenangkan sekali melihat orang berteriak-teriak itu, Bapak. Beberapa saat lamanya, para cik gading terus berteriak-teriak. Tetapi putut Gajah Wongker, orang kepercayaan panembahan pipayana daripada pokan Dandang Kandaga yang ditemani Brahmana Loh Gawe tidak memperdulikannya. Hingga akhirnya, para cik gading yang jengkel bergegas meninggalkan tempat itu. Para Jigading merasa sakit sekali hatinya melihat api yang menjalar semakin lebar seolah mengepung padang karautan. Sementara itu, Ken Arok bagaikan tidak terusik sama sekali. Keheningan hatinya menjelajah entah kemana, seolah telah terpisah antara wadak dan jiwanya. Jiwa yang terpisah itu berusaha mencari jawab atas apa yang dicemaskannya selama ini. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan siapa pemuda yang menjadi bayang-bayang buruk dan membunuhku seperti tergambar di dalam mimpi. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Aku tidak mau dibayangi mimpi buruk kutukan itu. Aku harus mengubahnya hingga kutukan kepala itu tidak terjadi. Tidak boleh terjadi. Seorang pemuda tampan ia menggenggam keris dahsyat buatan bukan itu. Ia menikamku hingga ususku terburai. Mimpi itu tidak boleh terjadi. Untuk empu ring itu tidak boleh terjadi. Aku harus menemukan siapa pemuda yang akan menjadi pembunuh atas diriku itu. Mumpung hal itu belum terjadi, aku akan membunuhnya, menumpasnya. Aku harus mendahuluinya. demikianlah Ken Arok terus berjuang memusatkan diri dalam keheningan cipta, pemusatan nalar dan budinya. Namun apa yang dilakukannya itu terasa amat berat, karena bayangan orang-orang yang dibunuhnya dan menyimpan dendam padanya muncul silih berganti. kutukan itu, Ken Arok. Kau akan menghindari kutukan itu. <laughs> kau pikir kau akan mampu, Ken Arok? Kau tidak akan bisa menghindarinya. Kelak akan tiba saatnya seseorang datang kepadamu dengan menjinjing keris empu gandring dan menikamkan ke perutmu ususmu akan terkurai dan terbabat oleh keris itu. Kau tidak akan bisa menghindar dari buah yang harus kau petik, karena kau telah menanam pohonnya, Ken Aron. Aku tidak bisa membiarkan kau bebas dariku. Aku akan selalu membayangimu kemanapun kau berada. Aku akan menjadi hantu abadi yang selalu membayangimu, Ken Arok. Pada hari yang kesekian itu, Ken Arok terus memusatkan diri dalam mesu beratanya. Bayang-bayang samar seorang pemuda yang memegang keris empuk gandring itu mulai muncul, namun dalam wujud yang masih belum jelas. Justru yang nampak jelas adalah pamor mengerikan pada keris itu sendiri. Dan ketika Ken Arok belum berhasil mengetahui dengan jelas siapa sosok yang akan menjadi sumber bahaya di masa datang itu, Pemusatan hatinya terganggu oleh sesuatu di luar dirinya sendiri. Udara yang panas menjilat kulitnya. Ken Arok yang bagaikan tidur lelap dalam semadi itu terpaksa membuka matanya. Perbuatan siapa ini? Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa? Ken Arok menggigil menahan kemarahannya. Matanya liar memandang ke arah kobaran api yang merata di sepanjang tatapan matanya. Padang ilalang tak bertepi itu telah menjadi lautan api. Ken Arok menggeretakkan giginya. Di luar sadarnya, dia mengaum. Auman yang menggetarkan itu. Kau bisa merasakannya di sana Gajah Mungkar. Aku bisa merasakannya, Bapak. Seperti auman luapan kemarahan. Nampaknya kobaran api ini telah berhasil menggagalkan tapa berata yang dilakukannya itu. Itulah yang memang kita harapkan, Bapak Lokawi. api telah membakar padang karautan, memporak-porandakan segala isinya. Asap membubung ke hitam-hitaman, warna merah nyala api menebar kemana-mana. Beberapa ekor ular yang terjebak berkelojotan mati oleh panasnya api. Namun ada cukup banyak pula yang meloloskan diri keluar dari padang ilalang yang luasnya bagaikan bulak persawahan yang tiada bertepi. Namun lebih jauh dari itu, Kobaran api itu bagaikan memporak-porandakan perasaan Ken Arok sendiri. Bagi Raja Singasari itu, Padang Karautan adalah kampung halamannya. Dan Padang Karautan itu sekarang telah menjadi lautan api. Oh, perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Keparat! Para yang mendengarkan Arok berteriak-teriak, mengumpat dan mengumbar kemarahannya itu, bagaikan terbang melesat ke arahkan Arok. Dengan tatapan mata yang tajam, dengan menahan kemarahan yang seras akan meledakkan dadanya sendiri, Ken Arok memandang para jikading. Siapa? Siapa para cikadi? Ayo sebut siapa yang telah melakukan perbuatan bodoh ini. Siapa yang telah membakar kampung halamanku ini? Jawab para jikade Ampun tuanku, hamba telah berusaha menemukan orang yang melakukannya. Namun hamba tidak berhasil tuanku. Mengapa kau tidak mencegahnya? Mengapa kau tidak mampu melakukan itu? Ampuni hamba tuanku. Arat. Gah! Haji Gading hanya pasrah ketika Ken Arok yang marah itu merasa harus melampiaskan kemarahannya dengan melepaskan kemampuan kekuatan kanuragannya yang luar biasa. Tetapi ternyata yang menjadi sasaran Ken Arok adalah sebongkah batu besar yang kemudian pecah meledak berhamburan. Sekali lagi Ken Arok mengayunkan tangannya. Seleret kekuatan dahsyat melesat dari tangannya dan kobaran api yang menjadi sasarannya muncrat ke udara. Ken Arok membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk meredakan gejolak kemarahannya. Ken Arok benar-benar merasa jengkel setelah beberapa hari ia mesur raga di tengah padang ilalang yang menjadi kampung halamannya itu. Dan pada saat dia hampir berhasil menemukan jawab dari teka-teki yang selama ini menghantuinya, tiba-tiba ada yang mengganggunya. apa yang kau ketahui? Kau mengetahui siapa yang melakukan perbuatan yang melecehkan aku ini? Ampun, tuanku. Katakan. Hamba tidak tahu siapa yang melakukannya. Namun sebelumnya, seorang Brahmana telah menemui hamba. Siapa Brahmana itu? Loh Gawe. terkejut mendengar jawaban itu. Jawaban yang benar-benar tidak diduganya. Dengan pandangan yang liar, Ken Arok menatap ke arah kobaran api di segala penjuru. Gerahamnya terdengar gemeretak. kisah selanjutnya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.